Tidak mempergunakan kenikmatan tadi untuk durhaka, bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan Di antara nikmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua semuanya terutama sebagai seorang muslim ialah nikmatul jawarih nikmat dalam bentuk anggota badan yang ada di jasad kita di tubuh kita ini dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ini merupakan nikmat besar dari Allah Jalla wa'ala untuk masing-masing hambanya, masing-masing insan. Terutama kita sebagai kaum muslimin. Sehingga dalam Al-Quranul quran Karim disebutkan anggota tubuh kita ini, anggota badan kita ini sesungguhnya lebih dari sekedar cukup untuk kita bisa mengetahui nikmat Allah kepada kita. Untuk mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menekaskan dalam firman-Nya wa fi anfusikum afala tubsirun dan pada diri-diri kamu sendiri. Apa kamu nggak melihat? Seyogyanya bisa dilihat oleh masing-masing muslim kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala pada dirinya meliputi semua anggota tubuhnya rambutnya sampai ujung kakinya itu semuanya pertama nikmat dari Allah Jalla wa'ala ketika dikasih anggota tubuh yang lengkap, yang sempurna, gak ada yang cacat, baik, bagus. Dan termasuk tanda-tanda kudrohnya Allah Jalla wa'ala. Ayatun min ayatillah Tempatkan masing-masing anggota tubuh ini di tempat yang semestinya. Yang apabila dipindahkan dari tempatnya menjadi rusak. Tidak sempurna, tidak indah. Barakallahu fikum. Irana Sebagaimana nikmat-nikmat yang lain seorang muslim wajib mensyukurinya. Maka begitu pula terkait dengan al-jawarih dia juga wajib mensyukuri semua anggota tubuh yang ada pada dirinya. Alhamdulillah kita bertahmid kepada Allah Jalla wa memberikan kepada kita anggota tubuh yang sehat, anggota tubuh yang lengkap, dipergunakan untuk hidupnya kita sehari-hari. Lebih daripada itu bentuk syukurnya ialah menjaga anggota tubuh ini supaya senantiasa barakallahu fikum anggota tubuh ini dipergunakan dalam perkara ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tidak dipergunakan untuk perkara-perkara yang mungkar, yang Allah haramkan, yang Allah benci. Itu bentuk syukrul jawareh. Bentuk syukur kepada semua anggota tubuh ini syukuri ketika memiliki al-jawarih yang sempurna, yang sehat. Di sana terlalu banyak dari kalangan muslimin atau hamba-hamba Allah insan yang tidak memiliki anggota tubuh yang sempurna, cacat, atau memiliki anggota tubuh yang sempurna tapi ada yang sakit, sehingga ini semata nikmah Allah. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah engkau menjaga anggota tubuh ini dengan mempergunakan semua anggota tubuh yang ada fi taatillah menjaga semua anggota tubuh ini jangan sampai dipergunakan untuk perkara-perkara yang haramkan dalam dalam Islam. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam pembahasan adab wal akhlak misalkan <clears throat> ada pembahasan yang namanya adabul jawareh adab-adab anggota tubuh <clears throat> dijelaskan adabnya mata adabnya telinga adabnya mulut adabnya tangan adabnya kaki dijelaskan lebih perinci supaya masing-masing kita selaku muslim bisa mempergunakan anggota tubuhnya itu dengan adab Islam sehingga bernilai ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan juga banyak sekali larangan-larangan Islam al-manhiyat hal-hal yang dilarang dalam Islam dikecam dalam Islam itu semuanya berkaitan dengan anggota tubuh. Disampaikan, dikasih warning supaya jangan sampai anggota tubuh kita ini dipergunakan untuk perkara yang mungkar. Sebagai contoh, sebuah hadis di dalam Bukhari Muslim tafakun alaih dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalah telah ditetapkan, dicatat atas Bani Adam bagian dia dari zina. Berarti perkara ini haramkan dalam Islam. Dia pasti akan melakukan itu tak terelakkan lagi. Dia akan mendapati bagian itu tak terelakkan lagi. Lah mahala. Dirinci oleh beliau sallallahu alaihi menyebutkan anggota tubuh kita ini fal ainani zinahuma an-nazar Kedua mata zinanya adalah melihat wal udhunani al istima' Kedua telinga zinanya adalah mendengar atau berupaya mendengar serius mendengar menggunakan bahasa istima. Sam'un mendengar, istima serius mendengar, berusaha mendengar. Ada kalanya suara itu terdengar tanpa kita inginkan. Itu menggunakan bahasa sam'un, yasma' syai'. Tapi kita menggunakan bahasa istama'a ila syai'in itu bi iradatih dengan kehendaknya dia, dengan kemauan dia, emang dia pasang telinganya untuk mendengar sesuatu. Itu namanya isti, istima. Menggunakan bahasa al-istima. Wal udhunani humal istima'u. Dan kedua telinga zinanya adalah mendengarkan sesuatu dengan kemauannya dan dengan memasang telinganya. Wal lisanu zinahul kalam. Lesan zinanya ialah berbicara. Wal yadu zinahul batsu, Yang namanya tangan zinanya ialah memukul sesuatu. Dia menggunakan tangannya untuk memukul sesuatu. Batsun itu lebih dari sekedar dorobah. Doroba yadribu memukul. Kalau palsu itu ada sisi kezalimannya di situ. Barakallahu fikum. Warrijlu zinahal khuta. Sementara yang namanya kaki zinanya adalah melangkah. Ini semuanya berkaitan dengan anggota tubuh kita. Dinyatakan berzina. Berarti perkara yang diharamkan dalam Islam, dilarang. Disampaikan supaya kita waspada, jangan sampai terjadi ini semuanya. Meskipun ya bakal mengalaminya. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati yang ada kecondongan, ada hawa nafsu ke arah sana. Wa yatamanna dan memiliki angan-angan, berkeinginan untuk mengerjakan itu semuanya. Qala wa yusaddiqu dzalikal farj au yukadzibu. Tinggal nanti al-farj yang mendustakannya, yang membenarkannya atau mendustakannya. Kalau membenarkannya naudzubillah waqa'a fi az-zina al-haqiqiyah. Terjatuh pada zina yang sesungguhnya atau dia dustakan, maka enggak demikian keadaannya. Demikian disebutkan dalam Bukhari Muslim Wahada lafzu muslim Ini lafaz imam muslim Sementara Riwayatnya Bukhari Mukhtasarah Ringkas Demikian disebutkan oleh An-Nawawi Dalam bukunya Riyadus Salihin Barakallahu fikum Ini semuanya diwaspadai Kedua mata zinanya adalah melihat. Tentu enggak semata-mata melihat. Sekarang itu menadhara yang luru ila ikhwanik. Apa kabar zina? Tentu ada melihat yang diperbolehkan, melihat yang disyariatkan, melihat yang diharamkan yang diperbolehkan memandang sesuatu yang mubah. Yang disyariatkan melihat sesuatu yang mengandung unsur ibadah. Anda membaca uh, melihat Al-Qur'anul Karim, melihat kitab-kitabnya para ulama, ilmu, Ada pula pandangan-pandangan yang diharamkan dalam Islam. Ini yang dimaksud. Yang diharamkan dalam Islam barakallahu fikum ialah seperti an-nadharu ilal mar'atil ajnabiyah melihat kepada wanita yang bukan mahramnya ajnabiyah dan itu termasuk bagian daripada fitnatun nisa fitnahnya kaum wanita Tidak diperbolehkan hukumnya haram melihat kepada wanita wanita bukan mahramnya. Atau melihat kepada al-amrad al-hasan bisyahwah. Atau dia melihat laki-laki yang amrod, Tidak ada lihyahnya, cakep, ganteng, bisyahwah. Nah, Semata-mata memandang sama-sama laki-laki ini bisa khawatir ada yang tergerak di situ. Kalau dibahasakan kata Imam Nawawi rahimahullah li ghairi hajatin syar'iyyah melihat kepada amrod amrod yang ganteng dengan tanpa hajat yang syar'i. Sebagai contoh. Dan semuanya diharamkan melihat kepada segala sesuatu yang memang diharamkan dalam Islam. Namun dikhususkan dua hal ini dikarenakan berkaitan dengan masalah zina. Diharamkan memandang perempuan, perempuan bukan mahramnya atau amrat amrat yang hasan, yang indah, yang yang yang, yang ganteng dengan tawa ada syariah <clears throat> atau bisyahwatin. Diharamkan semua. Kenapa dikarenakan berujung kepada zina al hafifiyah Imma zina wa imma liwat. Amrat liwat. Na'udzubillah. Sehingga dalam Islam, kita sebagai seorang muslim berkhusus diminta untuk gaddul basar. Menundukkan pandangan yang laki-laki dari kalangan kaum mukminin diperintahkan untuk qadul basar menundukkan pandangan. Kaum muslimat, kaum mukminat, wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan qadul basar dengan nas ayat perintah langsung dari Allah Jalla wa'ala untuk qadul basar qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim apa terusannya wa furujahum. Digandengkan dua. Dan katakan kepada kaum mukminin yang laki-laki, yaghuddu min absarihim. Mereka menjaga pandangannya, menurunkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ada dua. Kalau pandangan dilepas, bawahnya berontak. Ketika matanya dikontrol, dijaga, ditundukkan, terjaga bawah tadi. Itu ada korelasinya, ada talazumnya. Berkaitan langsung dengan zinanya mata. Juga wanita juga demikian, diwajibkan untuk ghadul basar. Menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Yang berkaitan langsung dengan masalah zina ialah perempuan yang bukan mahramnya atau amrat yang hasan li ghairi haja syar'iyyah. Ini hukumnya wajib. <coughs> Barakallahu fikum. Uh, yang dijelaskan dalam Islam ketika tanpa sengaja melihat yang dimaafkan berapa kali melihatnya? Sengaja apa nggak sengaja? Oh nggak sengaja. Nah, ketika tak sengaja memandang sesuatu, yakni wanita yang bukan mahramnya, kewajiban dia apa sekarang? Memalingkan wajahnya, kan gitu. Palingkan wajahnya supaya nggak melihat lagi. Tundukkan namanya qadul basar memalingkan wajah itu seperti yang disebutkan dalam hadis pada peristiwa haji wada ketika Rasulullah SAW berboncengan dengan Al-Fadl e, Ibn Abbas bin Abdul Muttalib ada perempuan wanita yang datang bertanya kepada beliau SAW sesuatu masalah haji adu pandang yang ini syabun yang itu syabah Rasul memalingkan wajahnya Fadl hmm. itu namanya memalingkan wajah kalau rob menunjukkan begini. Ketika nggak sengaja itu satu kali saja. Jangan diulangi lagi. Yang diulangi lagi itu yang diharamkan dalam Islam. Eh, nah, yang kedua kalinya itu yang diharamkan dalam Islam. Difahami insyaallah ya? Barakallahu Ada yang diperbolehkan secara syariat yang pertama ialah an-nadharu ilal makhtubah. Melihat wanita yang dipinang, yang hendak dinikahi. Itu pun betul-betul memang dia sudah mantap untuk menikahinya. Itu pun tidak wajib, sunnah saja. Itu pun harus ada mahram yang menemani. Itu pun semata-mata melihat. Itu pun tidak boleh dengan syahwat. Baru bahas panjang terkait dengan masalah nazar dalam ahkamun nikah. Termasuk yang diperbolehkan dalam masalah nazar ialah an-nazaru ila asyahidah. Innal hajah. Seorang hakim mem mem memandang wanita yang dijadikan sebagai saksi ketika diperlukan. Kalau nggak diperlukan, ya enggak usah. Serahkan kepada tim ahli wanita untuk melihat perempuan tadi, dipastikan apa betul dia orangnya sebagai saksi dan segala macam, yakfi. Tapi kalau mengharuskan, memang harus sang hakim yang melihatnya dilihat. Hanya semata-mata melihat untuk hajah dalam perkara syahadah persaksian dalam persidangan dan double dengan syahwat dengan mahramnya. Ada hal yang yang, yang, yang diizinkan. Selebihnya tidak diperbolehkan memandang perempuan yang bukan mahramnya. Hati-hati fitnah terbesar yang dikhawatirkan bisa membuat oleng hati seseorang mukmin yang begitu kokoh keimanannya perempuan wanita Saya mengatakan takut dunia wa takut nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa waspadai yang namanya dunia takutlah dengan yang namanya wanita dikarenakan fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel pada perempuannya Jika belum mengatakan dalam hadis yang lain, aku tidak meninggalkan pada kalian sebuah fitnah yang lebih membahayakan atas kamu melebihi fitnahnya wanita. Hati-hati. Ya. Jangan bermain-main dalam perkara yang satu. Di sini kewajibannya ghadul basar. Barakallahu Itu solusinya. Fal'ainani zinahuma an-nazar. Ketika pandangan matanya dibiarkan tak terkontrol memandang yang diharamkan dalam Islam, perempuannya bukan mahramnya ila akhirhi maka ujungnya adalah perzinaan ketika yang satu itu membenarkan hatinya harman satunya harokah maka muncul naudzubillah min dzalik sebuah tindakan yang sangat kecil wal udhunani zinahuma istima' Kedua telinga zinanya ialah al-istima' Dia berupaya mendengarkan sesuatu. Tentu yang dimau yang dimaksud yang diharamkan dalam Islam ada istimah yang mubah ada istima, yang syar'i ada istima, yang diharamkan dalam Islam. Mendengar yang mubah, mendengarkan kalam-kalam yang mubah, mendengar suara-suara yang mubah, mendengar suara burung, kicauan burung, suara-suara angin, suara-suara gemericik air. Itu perkara yang mubah. Yang disyariatkan mendengarkan Al-Qur'anul Karim, ilmu-ilmu yang disampaikan, ayat dibacakan, hadis dibacakan, ilmu disampaikan. Dia mendengarkan mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari orang lain, ujangan-ujangan, tausiah-tausiah yang baik, syariat, syari. Yang dimaukan sekarang ini ialah al-istima' yang diharamkan dalam Islam. Memandang, ah, memandang, mendengarkan sesuatu yang ujungnya nanti kepada perzinaan. Barakallahu fikum. Di antaranya ialah al-istima' ilal aghani. Mendengarkan musik-musik. Jelas keharamannya. Mendengarkan suara wanita yang bukan mahramnya bisyahwatin atau memang sengaja dia masang kuping untuk mendengarkan suara perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Barakallahu fikum. Ini semuanya ujungnya nanti sama kepada az Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan yang namanya alat musik digandengkan dengan pengharaman zina. Apa hadisnya? Hah? Hadis tentang keharaman alat musik. Itu kan tidak cuma satu pembahasan yang beliau haramkan, disertakan dengan yang lain-lainnya. Beliau mengatakan dalam hadis kata beliau sallallahu alaihi wasallam ah, saya kunu min ummati atau layakunanna min ummati qaumun yastahillunal hira wal harira wal ma'azif. Sungguh-sungguh akan ada dari kalangan umatku ini suatu kaum yang mereka menghalalkan al-hira. Al-hira az-zina. Wal-harira sutra bagi laki-laki. Wal-ma'azif dan alat musik. Itu digandengkan Ada ada talazumnya. Yang namanya al-aghani yang namanya suara-suara nyanyian disertai dengan at-at musik yang seperti itu ditambah lagi yang menyanyikannya perempuan. Itu semuanya larinya ke arah bawah. Dari telinga turun ke bawah. Pertamanya mendengar Berikutnya adalah yang di bawah tadi. Dikarenakan ini semua menggerakkan yang di bawah tersebut. Sehingga diharamkan. <clears throat> Naam. Wal lisanu zinahul kalam. Kalau terkait dengan bimbingan Islam terkait dengan telinga ya, telinga dipakai untuk mendengarkan yang di disyariatkan, mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan taklim-taklim yang disebut yang disebutkan di atas. Gunakan telinga itu untuk hal-hal yang dibimbingkan dalam syariat. Wal lisanu zinahul kalam. Yang namanya lesan ada lesan. Kalau semuanya namanya famun. Kalau bibir namanya syafatun syafatan syafatain ada lisan. Sementara yang namanya lesan, <clears throat> yang namanya lesan zinanya ialah berucap, berbicara. Juga sama yang namanya kalam, ada kalam yang mubah, ada kalam yang syar'i, ada kalam yang diharamkan. Ucapannya mubah, ya hukumnya mubah. Perbincangan-perbincangan yang sifatnya mubah. Yang syar'i ya ucapan ucapan syariatkan melafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca doa, melafalkan hadis, berdakwah ilallah, menyampaikan ilmu, dan semua kalam-kalam yang syar'i. Barakallahu fikum. Maka yang dimaukan dengan al-kalam di sini ucapan-ucapan yang diharamkan dalam Islam meliputi semuanya. Kan banyak macamnya itu. Namun ketika dikaitkan dengan yang namanya eh, az-zina, maka kalam-kalam ucapan-ucapan yang menjurus ke sana. Dosanya lesan paling banyak. Dari mulai perkara-perkara berkaitan dengan masalah prinsip sampai terkait dengan masalah seperti yang disebutkan dalam hadis. Takfir bi hak dosanya lesan tabdi' bi ghairi haq dosanya lisan tafsiq bi ghairi haq dosanya lisan ghibah lisan namimah lisan istihza sukhriyah ihtiqar bil qaul banyak banget nah, gitu ya tapi ini semuanya nggak ada kaitannya dengan yang di bawah Maka yang dibawakan dengan hadis ini ialah al-kalam, ucapan-ucapan yang diharamkan dalam Islam yang menjurus ke arah bawah. Ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan mesum. Itu semuanya diharamkan dalam Islam. Tapi kaitannya langsung ke bawah. Itu secara khusus. Yang lain juga masuk. Dikategorikan zina lisan atau afatul lisan. Tapi yang lebih khusus lagi, semua kalam, semua ucapan-ucapan yang menjurus ke arah bawah. Allahul Musta'an. Maka dalam Islam kita diperintahkan sangat-sangat untuk yang namanya hifzul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan. Ini anggota tubuh yang paling merawan sudah ini. Paling rawan ya. Allahul musta'an. Kita lihat beberapa hadis yang terkait dengan lesan ini. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam musnadnya <coughs> dan dihasankan sebagian ulama dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan" Taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Apabila berpagi hari anak Adam setiap pagi maka sesungguhnya semua anggota tubuhnya semuanya tukafirul lisan maknanya ialah takhdha'u wa tadhil. Tunduk rendah di hadapan lesan. Mereka semuanya al-a'dha mengatakan kepada sang kepada sang lesan, ittaqillaha fina. Bertakwalah kamu kepada Allah tentang kami-kami ini. Sesungguhnya kami-kami ini tergantung kamu. Kalau kamu punya istiqomah, kami istiqomah. Kalau kamunya uh, berpaling, bengkok, menyimpang, kami juga bengkok menyimpang. Ini paling rawan hatinya. Sehingga diminta untuk dijaga. Disebutkan dalam hadis yang lain. <clears throat> Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan betapa bahayanya lesan. Satu kalimat membuat orang Allah Allah murkai, satu kalimat membuat orang Allah ridhoi. Hanya dengan lesan satu kalimat. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallabu bil kalimati min ridwanillah ma yulqi laha bala." yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat, satu kata dari kata-kata yang Allah ridhai tidak terbersit di benak dia tentang kalimat itu. Tidak terbayang satu kalimat tadi. Tapi dia melafalkan kalimat yang Allah ridhai. Maka Allah Jalla wa'ala mengangkat martabat dia sekian derajat dengan kalimat tadi. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Dan sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata dan kata itu dimurkai Allah Jalla wa'ala. Tidak terbayang di benak sedikit pun. Dengan sebab itu dia tersungkur ke neraka jahanam. Nauzubillah. Itu bahaya lisan. Satu kata dia muslim. Sebelumnya kafir, musyrik dengan kalimat syahadatain muslim. Maka dengan satu kata kafir, muta dari Islam naudzubillah ketika melafalkan kata-kata kufur yang membatalkan keislamannya. Itu lesan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung kita untuk menjaga lisan. Diberi pahala besar siapa saja yang bisa menjaga lisan dan bawahnya. Sekali lagi digabungkan di situ. Dalam Bukhari Muslim dari Salih bin Sa'ad saidi semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa atau siapa saja yang menjamin untukku menjaga apa-apa yang ada di antara dua lihyahnya. Ini lihyah yang hakiki. Ini lihyah yang kedua, kumis. Kumis sama lihyah. Apa di antaranya? Murutnya dia. Barang siapa yang menjamin untukku dia menjaga lesannya, mulutnya dan menjaga apa-apa yang di antara dua kakinya, ini kemaluannya, maka aku jamin untuk dia al-jannah. Besar hasungannya, menunjukkan sulit untuk itu. Pahala besar itu menggambarkan amalnya perlu perjuangan, amal besar. Disemangati dikarenakan bahaya lesan yang kaitannya dengan bahaya yang di bawah tadi zinanya lesan dan al-kalam. Sehingga dalam Islam dikasih dobit, kaidah terkait dengan al-kalam. Beliau mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasbut. itu kaidahnya Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Hadza huwa. Jaga lisan. Jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Itu bukan perangainya seorang mukmin. Laisal mukmin bitta'an waral la'an waral fahish waral badhi. Seorang mukmin bukan orang yang tukang mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang kecil kotor ucapannya, fahish, bukan pula orang yang kasar ucapannya, badi. Dijaga lisan. Wal yadu zinahal batsu. Tangan zinanya adalah batus, dipakai untuk memukul dengan cara kezaliman. Kaki zinanya al khutah melangkahkan kakinya kepada perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Ketika ini semua terjadi, tinggal kolbu dan bawahnya. Ketika kalbunya menginginkan itu semua, berangan-angan ingin melakukan itu semuanya, dan ternyata bawahnya membenarkan, hancur dia. Waqa'a fi zinatin fi zinal haqiqiyya na'udzubillah. Barakallahu ini secara khusus harus lebih diperhatikan oleh para tulabul ilmi. Tadi secara umum semua kaum muslimin. Secara khusus untuk para tulabul ilmi, para pencari ilmu. Tingkatan antum itu lebih tinggi dari sekedar muslim biasa. Di pundak antum ada ilmu. Maka Para tulabul ilm bil khusus lebih dituntut lagi untuk menjaga semua anggota tubuhnya. Dituntut untuk menggunakan semua anggota tubuhnya dalam perkara-perkara yang syar'i. Dijaga jangan sampai terjatuh pada apa yang diharamkan dalam Islam. Kalau seorang muslim, semata-mata muslim, dinyatakan tidak elok, tidak pantas, haram, melafalkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, Ucapan-ucapan yang enggak syar'i lebih tidak pantas lagi, lebih tidak elok lagi, lebih besar dosanya kalau yang melafalkannya seorang santri, seorang talibul ilmi. Dipahami? Antum itu tengah-tengah masyarakat kayak malaikat. Kayak malaikat ini antum ini. Tidak boleh salah. Orang baik. Satu kesalahan besar bagi mereka besar bagi mereka. Seorang insan, seorang muslim yang awam yang bukan dari kalangan tulabul ilmi, takallama bi kalimatin fahishatin, takallam bi kalimatin badiah. Misalkan dia mengucapkan satu kata-kata yang kecil, yang kotor atau yang kasar, ya diingkari, tapi biasa saja. Siapa sih? Ah, biasa, cakwe. Jangan biasa, ya diingat jangan biasa. Tapi ketika mereka mendengarkan kalimat tersebut muncul dari lesanu qalib, mulutnya sang santri heboh. Heboh itu. Dilaporkan kepada pengurusnya itu. Hah? Ustaz, ini gimana santrinya Pak Ustaz ini? Ada apa gitu? Nah itu masa ngomong gini gini gini. Masa? Ya iya. Mau tak tunjukkan anaknya? Eh, ya, sih, iya Jojo aja enggak tahu. Mana? Oh kamu sini. Heboh di masyarakat. Padahal satu anak santri Jelas ketika dia mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, kata-kata kasar, ini santri tidak beres, kan gitu. Tidak semua santri beres. Kebanyakannya beres, ada yang error. Satu ini dijadikan sebagai sebuah pegangan apalagi yang mendengarkan orang-orang yang tidak suka dengan ilmu, dengan dakwah. Oh dipakai itu. Padahal oknum besar itu. Apalagi la naudzubillah ternyata itu terjadi pada sekian banyak santri atau kebanyakan santri atau semua santri naudzubillah. Nggak mungkin pada salafin seperti itu. Seandainya, wah hancur. Barakulahikum. Difahami ya? Semakin tinggi martabat seseorang ketika dia mengerjakan sebuah perkara yang diharamkan dalam Islam, dikecam, itu lebih besar dosanya. Nah, kalau ia mengucapkan kata-kata keji, kata-kata kotor tadi, kata-kata kasar tadi, bukan santri, tapi ustadznya para santri, Ya lebih kecil lagi, lebih besar lagi dosanya. Ya nggak mungkin di, kalau di, di kalangan para uh, eh, asatidah doa, para guru-guru ngomong begitu. Kalau ada berarti oknum. Lagi hang dia, lagi error. Ada yang nggak beres pada dirinya kan begitu. Lebih haram lagi, lebih kecil lagi ketika yang melafalkan kata-kata kotor yang kasar itu yang dikatakan sebagai syekh al masyayikh, alim al ulama, itu lebih haram lagi. Jadi nggak beres tuh alimnya, mungkin alim su. Kan begitu. Juga terkait dengan yang lain-lainnya tadi. Orang-orang sana di luaran sana biasa mata jelalatan, ini, ini biasa, dianggap biasa sama sekitarnya. Ya, Pak para santri. Hah? Jalatan mandang-mandang begini. Eh, di pinggir situ alasannya mau ke Maksof atau kemana gitu. Mandangi yang lewat-lewat. Matanya gini-gini mandang. Hah? Sudah matanya mandang yang gak beres, mulutnya juga bersuara. Nggak beres. Itu lebih mengerikan. Pengingkaran orang lain lebih eh, lebih lebih sangat gitu. Masuk santri kayak gitu sih. Dilaporkan itu. Mbah-mbah, ibu-ibu, mbak-mbak korban uh, pandangan mata, laporan gitu. Kayak apa ya? Laporkan Pak RT, ini lho Pak RT, orang yang situ itu. Nah, eh, pas santri Temanggung lah ya apa ini pondok nyatu Saya mesti kalau lewat situ tuh wah risih aku Pak RT. lo kenapa? Dipandangi ya sama ya jadi yang ganteng anaknya Pak RT cuman cuma ya masuk digini kan dipandangi gitu sambil dia gini-gini. Emang nah, subhanallah dengan tasbih makhluk tahada fatila lebih para laki menggunakan ayat. Nauzubillah. Masya Allah. Risih dia. Allah Semua poin-poin tadi yang diharamkan dalam Islam ketika itu terjadi pada orang-orang yang memiliki manzilah maka keharamannya lebih parah lagi. Maka barakallahu fikum antum para talabatul ilm, para ikhwah muslimin, al-sunnah wal jamaah salafiyin diperhatikan ini semua. Antum harus lebih menjaga semua anggota tubuh kalian terutama pandangan mata, terutama lesan. Ha, diperhatikan baik-baik. Antum memiliki manzilah yang tinggi dengan ilmunya antum, dengan sunnahnya antum, maka dijaga ini semua. Barakalafikum. Ketika antum menjaganya, pahala antum yang meraihnya, ketika antum melepaskannya tanpa mengkontrolnya, maka yang tercela adalah antum sendiri, yang dosa antum sendiri, yang jatuh kehormatannya antum sendiri, itu semuanya kembali pada antum pribadi. Barakalawikum. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga antum sekalian. Amin ya rabbal alamin. Karena kan saya lihat sudah syuruk dan lebih 7 menit. Ah, ah, syuruknya antum setengah 6 itu jam berapa itu?